Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kemarin sudah kita sebutkan ada pantun dan puisi yang sangat bagus yang tentunya nan sudah antum hafal ya. Pantun mengenai perselisihan para ulama mana yang lebih afdal, sahih Bukhari atau sahih Muslim. Nam sudah kami sebutkan bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan sehingga kita tidak perlu menjatuhkan satu sama dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Imam Bukhari punya keutamaan tersendiri Imam Muslim juga punya keutamaan tersendiri. Sahih Bukhari ada keistimewaan tersendiri, Sahih Muslim juga ada keistimewaan tersendiri. Kalau ditinjau dari sisi sanatnya, ditinjau dari sisi enam kekuatan syarat-syarat para perawi yang ada dalam Sahih Bukhari, mana yang lebih bagus? Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari mensyaratkan dua syarat. Imam Bukhari mensyaratkan berapa syarat? Dua syarat. Apa dan apa? eh, mu'asarah zaman sama al-luqi bertemu. Syaratnya ketat sekali. Kalau Imam Muslim berapa syarat? Satu saja apa itu? Al-mu'asarah sezaman saja walaupun tidak bertemu tapi memungkinkan untuk bertemu. Nah, kemarin sudah disebutkan pantunnya yang pantun tersebut menunjukkan bahwasannya masing-masing apa? memiliki keunggulan. Nah, faqah itu memiliki keunggulan. Imam Bukhari unggul dari sisi meletakkan syarat para perawi di dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim unggul dari sisi apa kemarin Esan? Imam Muslim unggul dari sisi apa? Eh? Ayo tata letak atau enam atau barakallahu fiikum isi kandungan saya Muslim. Maksudnya urut-urutannya, paham ya? Tertibnya, urutannya dalam saya Muslim itu bagus sekali. Oleh karena itu kalau orang menghafal saya Muslim itu biasanya lebih mudah karena posisinya enggak terulang-ulang. Tapi kalau dalam saya Bukhari itu terkadang hadis di bab ini, di kitab ini muncul lagi di kitab yang lain, terulang-ulang. Paham ya? Banyak yang diulang-ulang. Tapi kalau saya muslim, itu biasanya kalau di dalam bab ini sudah sebutkan, di tempat lain lain lagi. Paham itu ya? Oleh karena itu kebanyakan ikhwah dulu ketika di demat yang mereka hafal saya Muslim. Saya Bukhari juga ada yang menghafal, cuman biasanya saya Muslim dulu karena mudah. Paham ya? Ada juga yang menghafal saya Bukhari karena yang mereka ambil fikihnya. Karena bab yang diletakkan dalam saya Bukhari itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Paham ya? Menunjukkan fikihnya Imam Al-Bukhari. Na'am barakallahu fikum. Pantunnya antum hafal? Apa tuh? Bismillah. Tukaddimu. Tuqaddimu. Faqultu ana bukhari sihatan. Kama faqa? Eh, Antum sudah hafal antum? Eh, belum hafal? Sudah? Antum dapat belum? Antum? Duduk juga antum? Ya Nah, ini dihafal ini ya, ini mudah sekali. Tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin. Ladainya maqalu ayadaini tuqaddimu. Tuqaddimu karena kembali ke orangnya ya tadi yang berselisih tadi ya. Fakultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sana'ati muslimu. Artinya apa? Ada sekelompok kaum yang mereka berselisih di sisiku mengenai Imam Bukhari Imam Muslim. Sahih Bukhari Sahih Muslim. Mana yang apa? Mana yang lebih engkau dahulukan? Fakultu kemudian aku katakan laqad faqal Bukhari sihhatan. Sungguh Imam Bukhari itu lebih unggul dari sisi kesahihannya. Karena meletakkan dua syarat yang ketat tadi ya Syaratnya apa? Al-mu'asarah wa al-luqi. Mu'asarah itu sezaman, luqi itu bertemu, berjumpa. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kama faqa fi husni sina'ati muslimu. Sebagaimana Imam Muslim juga memiliki keunggulan dari sisi apa? As-sina'ah, tata letak atau na'am barakallahu fikum tartib urutan hadisnya. Mahum insyaallah ya. Eh, Ayo na'am. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Wa nahnu fi bahdil hadis yuhimmuna as-sihhatu aktsara mimma yuhimmuna at-tansiqu wa husnul sinaah. Perhatikan Bapak ini. Dan kita di dalam mencari hadis yang paling penting bagi kita adalah kesahihannya. Jadi bukan yang penting kan hadis. Perhatikan Bapak ya. Bukan yang penting kan hadis. Kalau orang awam itu. Ini dhaif-dhaif yang penting hadis. Palsu pun yang penting hadis. Kalau kita tidak, yang penting sahih atau tidak. Paham ya? Itu kata beliau bagus sekali ini ya. Wa nahnu fi bahdil hadis dan kita di dalam mencari hadis yuhimmuna yang paling penting bagi kita as-sihah, sahih atau tidak. Aktsara mimma yuhimmuna at-tansiq wa husnus sunnah. Paham ya? Maksudnya apa? Yang membuat penting kita mencari kesahihan tersebut itu lebih banyak daripada apa? Daripada kita lebih mengedepankan atau mementingkan urutan atau susunan hadisnya. Paham belum? Walaupun di dalam Sahih Muslim susunannya bagus, paham, maksudnya ya. Tapi dalam Sahih Bukhari itu lebih asah gitu loh. Bukan berarti dalam Sahih Muslim doaif ya, eh, tidak ya, cuman asah. Asah itu maksudnya Sahih Bukhari itu asah karena syaratnya sangat ketat tadi itu. Paham ya? Sahih Muslim sahih juga. Cuman syaratnya enggak sekuat syaratnya Imam Bukhari. Mahum insyaallah. Eh, nah, seperti itu. Jadi yang kita paling kita fokusnya itu bukan masalah susunannya bagus ini hadisnya. Susunannya bagus, bukan itunya. Sahih enggak hadisnya itu loh. Itu yang kita bahas. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am. Famaratibul ahadits sab'atun wa iya, ini penting sekali biar nanti antum enggak gagal paham ya. Urut-urutan hadis itu ada tujuh. Maksudnya urutan bagaimana? Urutan kalau antum jumpai hadis diriwayatkan oleh dalam bentuk tujuh ini sudah enggak usah ragu lagi, pastikan sahih gitu loh. Pastikan apa? Sahih. Jadi antum enggak usah nanya lagi, "Ustaz, ini hadisnya muttafaqun alaih, sahih enggak?" Berarti dia belum paham. Hadis ini riwayat Bukhari sahih enggak Ustaz? Berarti dia belum paham, dipahamkan terlebih dahulu. Paham ya? Seperti itu. Atau dia pernah belajar cuman gagal paham. Paham ya? Sehingga apa diluruskan pemahamannya, kalau sudah muttafaqun alaih jelas. Riwayat Bukhari jelas kita lihat urut-urutannya. Pertama, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rawahu Syaikhan. Rawahu Syaikhan itu siapa? Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih siapa? Bukhari dan Muslim. Itu nomor satu. Nomor dua. Manfarada bil Bukhari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari secara menyendiri. Imam Muslim enggak meriwayatkan, tapi Imam Bukhari meriwayatkan. Ini juga kuat. Paham ya? Yang ketiga, manfarada bihi Muslimun. Hadis yang diriwayatkan menyendiri oleh Imam Muslim, dibawa oleh Imam Muslim dalam keadaan Imam Bukhari tidak mengeluarkannya. Mohon masalah nih, ini juga sahih. Urut-urutannya lihat ya. Muttafaqun alaih, infarada bil Bukhari, infarada bihi Muslimun. Yang keempat, maka ala syartihima hadis hadisun sahihun ala syarti syaikhain. Biasanya cuma gitu enggak? Hadisun sahihun ala syarti asy-syaikhain. Hadisnya sahih berdasarkan berdasarkan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kuat juga itu. Paham betul? Eh, paham lah urut-urutannya? Ya, perhatian baik-baik. Kita lihat wa ahyanan yu'abbiruna biqaulihim terkadang mereka mengungkapkan dengan ucapan mereka ala syarti ala syarti as-sahihain al-hadis sahihun ala syarti sahihain. Maksudnya apa? Hadisnya sahih berdasarkan syarat sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. Aw ala syartil Bukhari wa Muslimin. Ini juga sama ungkapan ini. Paham ya? Hadisnya sahih ala syartil Bukhari wa Muslimin, ala syarti sahihain, ala syarti sahihain. Itu sama semuanya. Mahum insyaallah? Ya, Pak. Yang kelima, makana ala syartil Bukhari. Yang kelima adalah hadis yang sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari. Yang keenam, maka 'ala syarti muslimin. Hadis yang sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim. Perhatikan yang keenam itu. Yang keenam mana yang keenam itu? Apa? Yang ketujuh, maka 'ala syarti ghairihima. Yang ketujuh baru yang terakhir. Paham ya? Selama barakallahu fikum na'am syaratnya bukan syarat Bukhari Muslim. Contohnya apa? Ashabus Sunan. Ya enggak? Kalau antum jumpai hadis kok rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmizi, rawahu Nasa'i, Roh Ibn Majah itu terkadang harus cek dicek lagi. Sahih enggak gitu loh. Paham belum? Oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengarang kitab Sahih At-Tirmidzi, Sahih Abi Dawud. Paham ya? Nah, maksudnya dikumpulkan di situ. Atau nah barakallahu fikum mengarang kitab apa? Silsilah al hadits As-Sahihah itu. Paham insyaallah ya? Karena tujuannya apa? Agar semakin diketahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, Kita ambil dikit lagi. Al-mabhas as-salisu, pembahasan yang ketiga, Hal umat mattafaqu 'alaihi Bukhari Muslimun sahih ini perlu diperhatikan lagi. Apakah seluruh hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih? sahih? Eh, apa pertanyaannya? Apakah semua hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih? Itu pertanyaannya. Di makna annana la nabhas an ruwatihi wa la nas'alu nam wa la nas'al wa nas'alu an mutunihi amla. Maknanya apa? Kita enggak perlu bahas lagi tentang para perawinya. Enggak perlu bahas lagi para perawinya. Dan tidak perlu kita bertanya lagi tentang matanya ataukah tidak. Maksudnya perlu lagi nanya, perlu bahas lagi perawinya atau tidak. Perawinya sikoh atau bagaimana atau enggak. Paham belum Mesan? Nah, kita lihat nakul kita katakan aksarul ulama yakulun kebanyakan atau mayoritas para ulama mereka mengatakan inna ma fihi masahihun mufidun il ilmi sesungguhnya seluruh apa yang ada di dalam sahihain itu adalah apa? Naam sahih. Paham ya? Dan memberikan faedah ilmu. Li'annal ummata huma bil qabul. Dikarenakan umat ini menyambut keduanya, talaqat itu menyambut. Menyambut keduanya dengan apa? Al-qabul penerimaan. Coba bayangkan, menerima mereka. Cuman ada orang yang kadang enggak paham gitu loh. Tanya, ini riwayat Bukhari sahih enggak? Kita jelaskan. Wal ummatu ma'sumatun minal khata', sedangkan umat itu secara global mereka terjaga dari kekeliruan. Maksudnya bagaimana? Kan, maksudnya enggak mungkin mereka semuanya bersatu di atas kekeliruan. Paham belum ini? Kalau seandainya ada kelompok-kelompok yang keliru, pasti ada kelompok yang apa? Yang di atas al-haq. Karena Rasulullah mengatakan la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan semuanya. Walaupun ada kelompok-kelompok sesat, tapi tetap ada kelompok yang apa? Di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan as-sunnah la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka itu unggul dan nampak di atas al-haq. Nah, kita lihat berikutnya. Wa hadha ra'yu Ibnu Salah. Ini pendapatnya Ibnu salah. Pendapatnya siapa? Ibnu salah. Ibnu salah punya karangan kitab juga. Bagus sekali di antaranya Taqyid wal Idhah. Itu juga bagus sekali. Naam. Muqaddimah Ibnu salah juga bagus. Wa adunhu Ra'ya Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa Tilmidhi Ibnu Qayyim. Dan juga kata beliau, Syekh Ibnu Taimin mengatakan, dan aku juga menduga atau menyangka, nam atau mengira eh, bahwasanya itu juga pendapatnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah serta pendapat murid beliau yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihim ajma'in. Paham maksudnya ya? Jadi ini pendapat ini bukan pendapatnya Ibnu Salah saja itu loh. Ibnu Salah mengatakan bisa jadi ini pendapatnya juga apa? Kata beliau, pendapatnya Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim al jawziyah rahimahumullah. Naam. Mohon insyaallah. Wa amma man farada bihi ahaduhuma nah ini. Dan adapun kalau seandainya hadis itu disendirikan, ha? diriwayatkan menyendiri oleh salah satu di antara keduanya, maksudnya hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari saja. Infarada bil Bukhari. Atau hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, infarada bil Muslim. Nah, itu bagaimana? Fa innahu sahihun. Maka itu juga hadis sahih. Lakinnahu laisa kama tafaqa 'alaihi. Tapi kedudukannya, paham ya? Kadarnya itu enggak seperti hadis yang disepakati oleh keduanya. Paham belum? Jadi mana yang lebih tinggi? Abdullah infarada bil Bukhari atau muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih. Walihada untuk ida al Bukhari ba'dul hadis. Oleh karena ini, sebagian hadis itu pun dikritik Eh, atas nama Imam Bukhari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Imam Bukhari dikritik tentang sebagian hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Walaupun kritikannya tidak sampai apa tingkatan dhaif. Paham ya? Kalaupun seandainya mereka mengatakan ada kritikan di situ, itu pun tingkatannya tidak sampai tingkatan dhaif. Maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Wa tuqida 'ala Muslim aktsar. Sedangkan Imam Muslim kritikannya lebih banyak. Lebih banyak kritikannya. Wa ajabal huffat an hadzal intiqad bi wajhain. Kemudian para huffat, para penghafal hadis mereka membantah. Membantah kritikan ini dengan dua bantahan, dengan dua sisi. Al-wajhul awal sisi yang pertama, anna hadal intiqada yu'ariduhu qawdul Bukhari. Perhatian Bapak ini. bahwasannya sesungguhnya kritikan ini nah sangat bertentangan atau yang bantahnya adalah ucapan Imam Bukhari sendiri. ay anal muntakit 'alal Bukhari yu'ariduhu qawdul Bukhari. Kalau orang maksudnya orang yang mengkritik eh, Sahih Bukhari atau mengkritik Imam Bukhari Berarti dia nanti apa? Mengkritik pula, nah, menegur pula ucapan Imam Bukhari. Paham belum? Perhatian baik-baik. Jadi kalau dia itu mengkritik Sahih Bukhari, mengkritik Imam Bukhari berarti yang dia kritik itu ucapan Imam Bukhari. Padahal apa? Wal Bukhari imamun hafidun. Bayangkan Imam Bukhari imam. Imam hafid. Ha? Jabalul hafid gunungnya hafalan. Berapa hadis yang dihafal eh, Husain? 300 ribu hadis. Yang 200 ribu hadis sahih atau da'if? Yang dhaif yang sahih 100 ribu. Bayangkan itu, enggak sembarangan. Ahfadhu mi'atai alfi haditsin sahih eh alfi ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari. Fayakunu muqaddaman 'ala man ba'dahu mimman mimman intaqadahu. Maka menjadilah Imam Bukhari lebih didahulukan lebih diunggulkan daripada orang yang datang setelahnya dari kalangan orang yang mengkritiknya bayangkan yang dikritik siapa gunung kok dikritik coba antum misalkan antum lihat gajah gajah itu atau nam atau gajah atau hewan-hewan yang punya tanduk nanduk gunung misalkan yang kira yang sempal gunungnya atau tanduknya eh antum tanduknya atau gunungnya tanduknya ini jangan sembarangan Bukhari dikritik Bukan berarti beliau maksum, cuman kritikan ada. Cuman yang kritik itu harus melihat kadarnya gitu loh. Imam Bukhari Jabal, Hifdz gunungnya hafalan. Wa kama hiyal 'adah annahu idza ta'arada qawlan li ahli ilm. Dan sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, apabila ada dua ucapan ahli ilm yang berseberangan kontradiksi, fa inna na'khud bil arjah. Berarti kita akan mengambil pendapat yang apa? Yang rajih. Kalau tidak bisa diapakan? Disinkronkan. Dan nah, kita lewati kan? Kalau ada dua ucapan berselisih atau dua ucapan yang dohirnya ta'arud dalil misalkan kok dohirnya ta'arud kontradiksi pertama kali langkah yang kita lakukan apa al-jam' disinkronkan terlebih dahulu kalau bisa kalau tidak bisa dilihat nasih nasikh wa mansukh kan, kalau tidak bisa dilihat yang berikutnya at mana yang rajih Fayakunun mereka mengatakan al-bukhari imamun hafidun fil hadis Imam Bukhari itu adalah apa? Al-Bukhari adalah imam hafidun fil hadis. Imam sekaligus apa? Penghafal hadis. Faida zaman jaa ba'dahu apabila datang orang setelahnya wakalah hadal hadzal itu laysa sahih. bayangkan datang orang setelahnya mengatakan hadis ini enggak sahih wal bukhari kat sahahahu padahal Imam Bukhari sudah mensahihkannya wa fi sahih dan Imam Bukhari meletakkan di dalam sahihnya wal bukhari ahfadu min hadal muntakit. bayangkan sedangkan Imam Bukhari lebih hafal lebih kuat hafalnya dibanding orang yang mengkritik ini wa a'lam minhu dan Imam Bukhari lebih tahu keadaan hadisnya daripada orang yang mengkritik ini, faqauluhu hadza yata'aradu ma'a qawli Bukhari. Maka ucapan orang yang mengkritik tersebut berseberangan dengan ucapan apa? Imam Al-Bukhari. Wa hadzal jawabul mujmal. Ini jawaban yang mujmal yang global. Bayangkan Imam Bukhari. Nah, jangan sembarangan. Imam Bukhari ketika meletakkan hadisnya di dalam Sahih Bukhari, itu sebelum beliau meletakkan itu apa? Salat dua rakaat terlebih dahulu, sembarangan. Salat dua rakaat terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia meletakkan enam hadisnya. Nah, maksudnya ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Adapun jawaban yang Naam yang terperinci insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذن subhanahu wa taala sekaligus memasuki pembahasan yang baru walhamdulillahirabbil alamin.